الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini guna mudzakaratul ilm untuk kita saling mengingatkan ilmu karena tanda kebahagiaan pada seorang hamba ketika dia menyadari Allah mempermudah dan memberi taufik padanya untuk ilmu sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan maka Allah jadikan dia faqih berilmu dalam agamanya di zaman yang banyak fitnah seperti zaman kita ini di zaman yang begitu banyak godaan dan gangguan yang mengganggu iman dari gangguan syahwat, syahwat maupun lebih dari itu gangguan syubhat-syubhat. Di zaman seperti itu masih kita mendapati orang-orang yang mau peduli dengan agamanya, peduli dengan akidah dan manhajnya, sehingga dia datangi majlis-majlis ilmu. Sungguh, itu kenikmatan besar bagi Allah di saat kita mendapati orang sudah sangat banyak terlalaikan dari akhiratnya sibuk dengan urusan-urusan dunia di saat zaman yang mengingatkan kita kepada pernyataan Hudzaifah Ibnul Yaman sahabi di masanya radhiyallahu anhu berkata Inni qad adraktu zaman atau inni qad adraktu zamanan yuqalu li fihi amil man syi't. Aku mendapati zaman di mana dikatakan kepadaku bergaullah kamu dengan siapapun semaumu. Artinya karena masyarakat dan yang ada di sekitarmu orang-orang akhyar, orang-orang baik, orang-orang soleh, berilmu, beramal, berakhlak, muamalah hasanah. Terserah kamu mau muamalah dengan siapa, muamalahi semuanya, dekati semuanya, gauli semuanya, temani semuanya zaman awal. Karena yang ada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kata Hudzaifah, "Tsumma inni adraktu zamanan yuqalu li fihi 'amil man syi'ta illa fulanan wa fulana." Tapi kemudian aku mendapati zaman yang setelahnya enggak jauh dari zaman sahabat zaman tabi'in atau awal-awal zaman tabi'in. Nah. Sudah dikatakan kepadaku, bertemanlah, dekatlah dengan siapapun terserah kamu. Kecuali fulan dan fulan. Sudah mulai menyempit. Sudah mulai muncul kejelekan. Sudah mulai tampak bibit-bibit syar sehingga fulan dan fulan tidak bisa kamu gauli tidak bisa kamu dekat dengannya akan merugikan agamamu akhiratmu zaman berikutnya kata Hudzaifah thumma inni adraktu zamanan yuqalu li fihi amil la tu'amil La tu'amil illa fulanan wa fulana. Lalu aku mendapati masa berikutnya lagi. Level ketiga. Beberapa tahun setelah itu. di mana dikatakan kepadaku di masa itu. Sudah kamu jangan bergaul. Kamu jangan berteman. Kecuali dengan fulan dan fulan semakin lebih sempit, ahlul khair lebih sedikit. Level kedua saja sudah lebih sempit dari yang pertama. Yang pertama terserah. Ibarat kata kamu memejamkan mata pun asal pegang orang temani dia ahlul khair. Tapi di masa berikutnya nggak bisa seperti itu. Kamu harus lebih waspada. Walaupun yang dominan yang lebih banyak di masyarakat ahlul khair. Tapi kamu sudah mulai harus berhati-hati kecuali fulan, kecuali fulan. nggak boleh. Masa berikutnya lebih sempit lagi. nggak bisa kamu berteman dengan orang. Jangan kamu dekat, jangan kamu muamalah dengan siapapun kecuali fulan dan fulan. Ahlul khair bisa dihitung dengan jari. Hanya fulan yang mengingatkan kamu kepada akhiratmu. Hanya fulan yang mengajari kamu sunnah. Hanya fulan dan fulan beberapa gelintir orang yang mengajak kamu kepada al-haq mengingatkan kamu dari batin masa ketiga di akhir-akhir hayatnya sebelum meninggal Hudzaifah mengatakan radhiyallahu anhu thumma inni fi zamanin ana la adri man uamil lalu aku sekarang berada di masa zaman yang aku sendiri nggak tahu siapa yang harus aku gauli, siapa yang aku temani, siapa yang mengingatkan aku kepada akhiratku, mengajak aku kepada yang ma'ruf, melarangku dari yang mungkar, yang mengingatkan aku terhadap tauhid, yang mengingatkanku kepada sunnah, yang melarang aku dari beda, dari syirik, siapa? Aku nggak tahu lagi sudah. Itu Hudzaifah. Sahabat di masa itu. Kif kiranya kalau Hudzaifah hidup di zaman kita, apa yang akan beliau katakan? melihat sesuatu yang sudah mulai ada perubahan saja dibanding masa Rasul, beliau sudah mengatakan demikian. kita yang 14 abad lebih bahkan setelah itu dengan beraneka ragamnya penyimpangan dan kesesatan semakin kreatif syaitan dalam menyesatkan orang bahkan mungkin dulunya syaitan yang mengajari manusia tentang batil sekarang mungkin dan bukan mungkin itu yang terjadi syaitan yang belajar batil dari manusia karena si manusia lebih ngerti, lebih kreatif dalam cara-cara batilnya. billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini artinya kita berada di masa ghurbah. Di masa keasingan. Ahlu sunnah fi ghurbah ghurbatun syadidah ahlu sunnah dalam keasingan asing yang sangat asing dalam agamanya asing dalam negeri saja asing dalam perasingan jauh dari negeri dan kampung halamanmu, jauh dari tempat yang kamu senangi, itu saja menyakitkan dan menyedihkan hati. Makanya Rasul katakan sallallahu alaihi wasallam terkait Mekah ketika beliau hijrah atyabuki min balad wa ahabbuki ilayya Mekah kamu adalah negeri paling indah negeri paling aku cintai walaula anna maki akhrajuni ma kharajtu minki atau masakan tu ghairaki kalau saja bukan kaummu yang di Mekah Quraisy maksudnya, musyrikin. Kalau bukan karena mereka mengusir aku, nggak akan aku keluar darimu. nggak akan aku milih tinggal di tempat yang lain. Tetapi itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hijrah, maka beliau pun meninggalkannya. Terlebih-lebih kalau itu ghurba fiddin asing dalam agama, asing dalam ajaran, bahkan ketika seseorang berada di tengah keluarganya atau tetangga-tetangganya asing di tengah-tengah Muslim itu sendiri asing di tengah-tengah kufar yang di sekelilingnya. Lebih asing lagi ahlu sunnah di tengah-tengah mubtadi'ah, ahlul bid'ah, asing di kalangan hizbiyin, asing mereka di kalangan muta'assibin, orang-orang yang ta'assub, orang-orang yang fanatik, membuta kepada pembesar-pembesarnya. Oleh sebab itu di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan di Muslim dari Abu Hurairah Bada al بدا الاسلام غريبا وسيعود kama bada بدا فطوبى ghuraba Islam itu bermula asing dan akan kembali dia asing seperti sedia kala maka berbahagialah tuba ditafsirkan dengan jannah atau itu nama salah satu pohon di dalam jannah artinya kenikmatan bagi mereka yang dianggap asing tubalil ghuraba di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menghibur dan mengingatkan umatnya yang di masa keasingan untuk mereka bersabar dalam mempertahankan amalan amalan sunnah mempertahankan al-haq yang ada pada mereka yang mereka dakwahkan karena bisyarah bergembira yang beliau sampaikan mereka tuba lil jannah surga itu balasan bagi mereka kata Syekhul Islam rahimahullah ini berarti sesuatu yang dianggap orang asing aneh menyalahi keumuman dan kebanyakan orang tidak berarti yang berpegang dengannya dan mengamalkan serta mendakwakannya berarti dia dalam kejelekan. Tidak berarti dia dalam sesuatu yang menyimpang hanya karena dalih menyalai kebanyakan orang. Belum tentu dan bukan itu barometernya. Bukan itu ukurannya. Bahkan kalau karena sunnah yang dia pegang teguh, yang dia amalkan, dia dakwakan, dia orang yang paling bahagia. As'adun nas. Karena surga Rasul jaminkan bagi orang-orang yang dianggap asing itu fatuba lil ghuraba Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mereka ini al-ghuraba orang-orang yang asing mamduhun maghbutun terpuji dan membuat iri orang lain karena keutamaan yang mereka peroleh karena minimnya mereka sedikitnya jumlah mereka di tengah sekian banyak umat Makanya disebut ghuraba asing. Karena sifat mayoritas orang berbeda dengannya. Menyalahi. Kata al Qayyim rahimahullah, Ahlul Islam Guraba finnas. Muslim itu asing di tengah sekian banyak orang kufar. Orang enak-enaknya tidur. Dia harus bangun wudhu air dingin, keluar rumah, sholat subuh. Orang melihat aneh ini orang. Oh, jam-jamnya enaknya tidur dia harus bangun ngapain ke masjid. Jam-jamnya sibuk kerja dia harus tutup tinggalkan pekerjaan, sholat lagi ke masjid dan begitu seterusnya. Asing, aneh. Wal mu'min fi ahlil Islam ghuraba yang mukmin di tengah-tengah muslimin lebih asing lagi karena derajat iman lebih tinggi dari derajat Islam yang faham dan mengerti mengamalkan Islamnya bagi muslimin yang awam aneh wa ahlul ilm fil mu'minin ghuraba lebih asing lagi ahlul ilm yang tahu ilmu. Di tengah-tengah mukminin bahkan asing, tentunya di tengah-tengah muslimin lebih asing lagi. <clears throat> Orang akan banyak mengingkari dan bertanya-tanya, apa itu? Ajaran apa itu? Gak pernah kita dengar dari dulu, gak pernah kakek kita orang tua kita ngajarin seperti itu karena jahilnya mereka jauh dari ilmu sehingga orang yang faham ilmu dan mengamalkannya asing sekali di tengah-tengah mukminin bahkan muslimin maka ahlus sunnah kata Ibnul Qayyim betul-betul terbedakan dari ahlul ahwa pengikut hawa nafsu ahlul bidah mereka yang berdakwah kepada sunnah dan sabar terhadap gangguan dan kezoliman musuh-musuh mereka lebih asing lagi yang mau berjihad mendakwahkan sunnah mengajarkan itu dan sabar atas segala kendala dan gangguan yang mereka hadapi lebih asing lagi. Tetapi kata Ibnu Qayyim hum ahlullahi haqqo. Merekalah orang-orangnya Allah. Hak. Fala ghurbata alaihim. Mereka tidak asing sebenarnya, bukan aneh. Tetapi disebut asing dilihat dari mayoritas orang yang di sekelilingnya, di masyarakatnya. Ya, kalau dilihat dari ukuran masyarakat dan orang sekeliling ya dianggap nyeleneh memang menyalai arus berbeda dengan kebanyakan orang Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Mereka ini Seperti Al-Qabidhun alal jamr Orang yang memegang bara api panas, membakar. Tapi dia harus tetap pertahankan. Arti dari semua ini agar seorang sunni salabi tidak berkecil hati, tidak minder karena asingnya dia di tengah-tengah masyarakatnya. Karena mungkin dikucilkan dan dimusuhi oleh kebanyakan orang. Makanya kita diingatkan oleh para ulama salaf لا تستوحش liqillatis salikin. Kamu jangan ter merasa liar karena sedikitnya orang yang mau berjalan bersamamu. Layaknya kalau binatang liar kan tidak jinak, nggak tenang ya inginnya lari sudah meninggalkan tempat karena asing tempat ini bagi dia liar dia nah, jangan hanya karena sedikit yang bersamamu wala taghtar likathratil halikin jangan pula kamu tertipu mengingat banyaknya orang yang binasa orang yang rusak banyak. Jangan kamu tertipu karena lah mereka banyak eh. Mosok yang banyak itu semua di neraka. Masa segitu banyak itu salah semua. Pasti mereka yang benar. Akhirnya kamu ikut arus bersama mereka. Jangan. Karena itu semua bukan ukuran maka hendaknya setiap mukmin yahris kullal hirs bersungguh-sungguh punya antusias besar untuk terus mengikuti dan menempuh jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dengan kita mengenali sunnah tentu akan lebih menambah keyakinan dan semangat kita dalam beramal. Hadis Abu Hurairah yang di Muslim pada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatubalil ghuraba mengajarkan kepada kita yang pertama Berarti Islam itu awal datang asing, aneh. Ketika memang dunia bahkan sebelum datang atau diutusnya Rasulullah SAW tenggelam dalam syirik billah. Kekufuran itu yang merajalela. Kemusyrikan itu agama mereka mempersekutukan Allah dengan berbagai macam bentuknya buta umat manusia dari tauhid dari iman itu merata di mana-mana sudah lumrah dan menjadi tradisi tiba-tiba kemudian datang Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus Allah membawa Islam, mengajarkan tauhid, melarang syirik. Tentu aneh bagi mereka. Makanya Quraisy katakan aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadzal syai'un ujab. Ini orang mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak yang kita sembah, kita suruh ninggalkan semua kita diperintahnya untuk menyembah kepada Tuhan yang satu sesembahan yang satu sungguh ini ajaran yang sangat aneh sangat ganjil ini pada permulaan dakwah Islam dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis Ibn Mas'ud di Musnad Ahmad ketika beliau ditanya Manil ghuraba Siapa yang asing itu ya Rasulullah Qala an-nuzza' minal qabail Mereka itu nuzza' sedikit dari kabilah-kabilah yang ada Artinya kabilah Arab kan banyak. Ada suku Quraisy, ada suku Khuza'ah, ada suku ini, suku itu, banyak. Masing-masing suku yang dia di atas tauhid, yang dia istiqamah di atas sunnah, menentang syirik, menentang bid'ah sedikit. Kobila satu isinya mungkin seribu orang suku ini seribu orang. Yang mengerti Islam, faham sunnah paling satu dua orang. Nanti di Kobila sana, suku itu mungkin dua ribu orang isinya. Yang mengerti Islam, faham tauhid, sunnah satu dua tiga orang. Sehingga asing sekali memang aneh. Nuzza' minal qabail. Ada satu dua satu dua di suku yang besar-besar sehingga asing di tengah-tengah mereka. Mungkin bahkan satu suku nggak ada yang faham apa itu tauhid, nggak ada yang mengerti apa itu sunnah. Ini di permulaan Islam. Di Ajuri disebutkan hadis ini dengan lafat tentang huraba ketika Rasul ditanya siapa mereka qala alladziina yasluhun idza fasadan nas mereka itu orang-orang yang soleh pada diri mereka. Ketika orang pada rusak, fasad. boleh ya Waliyadzubillah. Artinya sifat huraba pula orang-orang asing ini mereka serius membenahi dirinya. Bagaimana ia menjadi orang soleh. Orang soleh itu orang yang menunaikan hak-hak Allah dan dia menjaga menunaikan hak-hak orang lain. Dia berusaha membenahi diri untuk menjadi orang soleh. Dikala orang lain hak Allah tidak dia tunaikan, apalagi hak orang lain, tidak sholat, sholat begini begitu, dia sia-siakan amalan-amalan ibadah yang lain rusak padanya. Apalagi hak orang sudah. Yang hutang piutang dibawa lari, yang harta orang, hak orang ini itu penipuan. Ah, mereka al hurba lah dia benahi dirinya, ini hak Allah. Kewajiban harus aku jalani, dia taati. Ini hak orang harus dia kembalikan, harus dia tunaikan. Yasluhun idza fasadan nas, mereka selalu baik, saleh ketika umat mayoritasnya pada rusak. Atau di dalam riwayat tirmizi disebutkan dengan lafat alladzina yuslihun ma'afsadan nas mereka itu orang-orang yang membenahi apa yang dirusak oleh umat sehingga ini lebih dari tingkatan yang sebelumnya mereka tidak hanya soleh pada dirinya pasif kemudian cukup merasa cukup tidak mereka yusleh mereka membenahi mereka berdakwah mereka sampaikan ini yang hak ini batil ini tauhid ini syirik ini sunnah ini beda amalkan ini tinggalkan yang itu dari yang dirusak oleh orang karena mereka merusak agama Allah. Mereka tambahkan ke dalamnya sesuatu yang asing di luar Quran dan Sunnah. Mereka tolak, mereka ingkari yang itu ada di dalam Quran dan Sunnah. Maka dia pun membenahi. Dia pun membenainya oleh sebab itu di dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama jadi riwayat sekian sahabat Abu Hurairah dan yang lain ketika Rasulullah SAW sebutkan para estafet kok para estafet para apa namanya kelompok-kelompok estafet di setiap masa di setiap zaman Beliau sebutkan yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Tiap khalaf, tiap masa ada yang meneruskan ilmu ini, pembawa ilmu ini yang mereka itu udul, orang-orang terbaik, orang-orang terpercaya. Dan itu tongkat estafet berkelanjutan. Di masa ini mereka meninggal dilanjutkan oleh masa berikutnya. Ini meninggal dilanjutkan oleh generasi berikutnya dan seterusnya. Orang-orang terbaik di masanya. Yahmilu hadzal ilm mereka membawa ilmu, ilmu kenabian. Karena mereka warasatul anbiya, pewaris para nabi melanjutkan dakwah para anbiya alaihi wassalam. Tetapi bukan hanya ilmu yang mereka bawa. Bukan hanya ilmu yang mereka pelajari, mereka kaji. Bahkan bukan hanya itu yang mereka amalkan pada diri mereka tetapi juga sifat mereka yanfun mereka menafikan menolak membantah tahrif al-ghalib penyimpangan orang-orang yang hulu melampaui batas halal mubtilin, amalan yang dilakukan oleh ahlul batil. Wah ini bukan dari Islam. Watawilal jahilin dan pentakwil-pentakwilan dari orang-orang jahil. Artinya mereka menjaga agama ini dengan membantah yang batil. Gak cukup ilmu yang mereka bawa, tapi juga mereka membenahi. Tidak demikian. Ini gak benar, ini batil, ini beda demikian yang hak, fulan salah, keliru, begini. Itu setiap masa yusleh. Mereka membenahi apa yang telah dirusak oleh kebanyakan orang. Yuslihun ma'afsadan nas apa yang telah dirusak oleh itu yang mereka benahi dari agama Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Abdullah bin Umar tersebutkan hum qaumun qalil fi qaumin fi qaumi su kathir mereka ini sedikit jumlahnya di tengah-tengah orang-orang yang jelek tapi banyak jumlahnya yang rusak yang jelek itu mayoritas mayoritas yang akhyar, yang soleh, wa muslih. Soleh pada dirinya dan dia muslih membenahi orang lain, mensolehkan orang lain, itu sedikit. Di tengah mayoritas banyaknya orang-orang yang su jelek, rusak, Ada tambahan di riwayat Ibnu Umar Man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Ada orang yang mau taat, patuh, mau dibilangi, mau dibenahi. Oh iya, jazakallah Terima kasih, matur nuwun kula ilingaken diperingatkan terima kasih memang saya masih kurang ilmunya banyak salah ada tetapi yang memaksiati mereka durhaka pada mereka, mengecam dan mencela mereka, bahkan melawan dan memerangi mereka, jauh lebih banyak sifat huraba pula man yu man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum yang memaksiati mereka jadi melawan dan memerangi menolak jauh lebih banyak dari orang-orang yang taat dan senang kepada mereka Dengan demikian Ikhwati Azakumullah Ada Tiga sifat utama Pada Al-Ghuraba Yang orang-orang asing atau dianggap asing yang Rasul jaminkan surga bagi mereka. Nas'alullah min fadli. Yang pertama sifat mereka yasluhun inda fasadin nas. Mereka soleh ketika orang kebanyakan rusak. Orang banyak maksiat, banyak dosa banyak ini dia berusaha terus membenahi dirinya kekurangan-kekurangannya yang kedua yuslihun maaf sadarnas mereka membenahi apa yang dirusak oleh orang dari agama Allah. Mereka nafikan, mereka bantah. Wah ini bukan dari ajaran Allah, ini bukan dari ajaran Rasul, ini bukan dari Islam. Ini batil. Nah, benar. Ini sifat mereka. Yang ketiga sifat mereka alladzina yu'su ya'sunahum aktsaru mimman yuti'unahum yang maksiat pada mereka jauh lebih banyak dari orang yang taat kepada mereka Oleh sebab itu dari sini kita memahami bahwa kewajiban pertama bagi ahlu sunnah adalah membenahi dirinya. Karena banyak yang rusak. Banyak kesalahan di masyarakat. Perlu dibenahi. Mulai dari dirimu sendiri. Ibda binafsik solehkan dirimu. Jika kamu menginginkan jannah, menginginkan tuba. Benahi hubunganmu dengan Allah. Tunaikan hak-hak Allah jaga dan tunaikan hak-hak orang lain. Jangan kamu dolimi. Jangan kamu sia-siakan amanat. Itu sifat huraba yang surga bagi mereka. Makanya para ulama sebutkan yang sering menjadi bumerang dan pukulan terhadap Islam dan ahlul Islam ketika adanya perbuatan-perbuatan jelek dari muntasibin orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam terlebih orang-orang yang menisbatkan diri kepada sunnah Terlebih orang-orang yang menisbatkan diri kepada sunnah artinya orang tahu yang orang faham fulan ini ahlu sunnah mengakunya ahlu sunnah anu ngakunya dari golongan salafiin, salafi tetapi akhlaknya rusak muamalahnya jelek bahkan mengalang-alai orang awam sekalipun. Mana kesolehan pada dirimu? Sementara dia menipu, membawa lari hak orang, Terkadang bawah bahkan membawa lari kehormatan orang. Membawa lari putri orang. Yang lain nikah tanpa sepengetahuan orang tua si perempuan. Belum di awam saja itu aib luar biasa. Dan jadi bahan pembicaraan cacat bagi orangnya. Kif kalau itu orang yang mengaku sunnah Tentu lebih parah lagi Benahi dirimu Bersihkan dari segala cacat dan penyakit jiwa Penyakit kalb, penyakit hati Dari ghish, menipu, khianat hasad, iri dengki dan yang lain-lainnya bersihkan karena kalau kamu tidak membersihkannya keikhlasan sunnah gak akan bisa sempurna pada dirimu karena at-tahliyah qabla tahliyah Pembersihan itu dilakukan sebelum penghiasan dan itu kaidah. Inhalasi kamarmu. Ya. Sementara kamar itu lama nggak digunakan, sehingga debu di sana sini. Mungkin banyak kecoa, banyak ini nyamuk, kotor, basah, lembab, Udah risi kamu masuk, kamu melihat pun nggak senang, kotor. Apa logis? Kemudian kamu kamu ingin tempati kamar ini, tiba-tiba saja ini ahsan, kita kasih pita di sini. Pita yang indah. Kita kasih bunga di pojok sana. Kita kasih lampu yang ada permata-permatanya. Nah, supaya indah. Nah, kita kasih karpet hambal yang tebal. Kita kasih ini. Ada gunanya semua itu. Nggak akan nggak ada gunanya. Kenapa? Kamu belum bersihkan. Hiasan-hiasan itu semua jadi sia-sia. Langkah pertama yang kamu harus lakukan, bersihkan kamar itu. Sebelum kamu hiasi. Buang semua debunya, buang semua sampahnya, bersihkan, sudah bersih, sudah rapi, baru kamu hiasi, kasih lampu, kasih bunga, kasih hambal, kasih ini. Terlihat indah. Sekarang kamu mau ngisi diri kamu dengan keikhlasan, itu hiasan, memperindah dirimu. Kamu ingin hiasi dirimu dengan mutaba'ah, terhadap sunnah. Kamu hiasi dirimu dengan akhlak kerima, akhlak-akhlak terpuji, amanat, jujur, berbuat baik pada orang, bakti pada orang tua. Semua ini perhiasan. Tapi kalau yang ada dalam dirimu dari kejelekan dan kotor tidak kamu bersihkan, sia-sia ini hiasan. Bersihkan dulu. Buang sifat-sifat jelekmu, akhlak-akhlak tercela, tabiat-tabiat yang terjelek, buang, bersihkan. Dan seringnya seperti Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah sebutkan, seringnya itu muncul dari salah satu dari dua orang yang pertama muncul dari orang yang dulunya kafir. Kemudian Allah kasih hidayah dia Islam. Alhamdulillah itu kenikmatan baginya. Tapi kemudian sisa-sisa kekufuran yang selama ini dia jalani tidak dia bersihkan pada dirinya. Sehingga masih ada kebiasaan dia di waktu kafir Atau yang kedua orang yang dulunya fasik. Dulunya fajir. Maksiat sudah jelek. Lalu muslim tapi begitu fajir. Allah beri dia hidayah, tobat dari masa-masa gelapnya, dia istiqomah. Alhamdulillah. Sama setelah istiqomah dia tidak berusaha membersihkan dirinya dari resapan-resapan yang lama yang ada padanya. Sehingga tetap saja sifat-sifat yang lama ada padanya. Padahal sudah istiqomah. Sudah belajar sunnah, sudah belajar tauhid. Tapi tetap congkaknya kepada orang tetap kesombongannya, tingkah lakunya, tutur katanya, nggak kalah dari preman. Sifatnya, tabiatnya buruk. Persis saat dia masih fasik, nggak ada beda. Solehkan dirimu Dan itu tugas utama justru di ketika orang pada banyak yang rusak. Ahlu sunnah sibuk membenahi dirinya. Yang kedua islah. Mereka membenahi dengan apa membenahi? Ya tentunya dengan ilmu. Berarti menuntut untuk kita lebih dekat dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu. Karena nggak mungkin pembenahan itu dilakukan kalau kita nggak punya bekal, nggak punya modal. Kamu mau dagang, cari keuntungan, laba. Lah bagaimana kamu dagang, modal aja kamu nggak punya. Keuntungan apa yang mau kamu cari? Orang dagang langkah pertamanya harus punya modal. Modal lalu kamu kelola, kamu belikan ini, itu, kamu belanjakan, kamu jual. Kamu putar, punya kamu keuntungan modal utama adalah ilm ilmu untuk membenahi dan kalau kita mengamati para a'immah muslihun para ulama dan imam kita yang mereka itu membenahi umat kesungguh-sungguhan mereka terhadap ilmu luar biasa. Nawawi rahmatullahi alaih di setiap harinya tidak kurang dari 12 atau 15 majelis beliau sibuk dengannya. Di majelis ini beliau datang, itu antara beliau belajar atau mengajar 15 itu. Misalnya di majelis ini beliau ngajar, ngajar fikih atau ngajar apa, bahasa. Oh, selesai tutup nanti majelis berikutnya pindah ke syekh sana di masjid mana. Beliau duduk belajar di sana. Selesai nanti asar, setelah asar pindah lagi ke majelis sana. Begitu terus dari pagi ngajar, belajar, ngajar, belajar. Tidak kurang dari 15 majelis tiap hari. Rahimahullah. Disebutkan beliau kuat. Allah beri kekuatan untuk belajar, untuk membaca, sehingga nggak ada waktu tidur bagi beliau kecuali di tempat beliau murojaah di tempat beliau mengulangi pelajarannya atau mempersiapkan untuk yang beliau akan ajarkan disebutkan dalam keadaan kitabnya terbuka begini karena sudah nggak kuat dia tertidur di bukunya Nanti beberapa lama beliau tertidur, beliau terbangun lagi beliau baca. Wah kata barokah hidupnya. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah Syekhul Islam di hadha zaman beliau pun demikian tiap hari tidak ada hari kosong tanpa pelajaran yang beliau ajarkan tiap hari ada jadwal Nah, saya ada punya jadwal beliau dalam putaran setiap pekannya, tiap minggu. Full, nggak ada kosong. Hari Ahad, Bulughul Maram ini itu dua tiga pelajaran di masjid ini, di masjid itu. Senin pelajaran ini, Bulughul Majid. Nah, nanti Selasa pelajaran ini, Rabu, Kamis penuh. Padahal beliau kita tahu mufti, mufti mamlaka. Bukan hanya itu, beliau rois lajna daima. Badan riset fatwa di mamlaka, beliau ketuanya, ketua umumnya. Bukan hanya itu, beliau pula ketua satu, ketua umum Hay'ah Kibaril Ulama di mamlaka. Ini masing-masingnya kesibukan yang luar biasa. Tapi beliau nggak mau meninggalkan ilmu. nggak mau tersibukkan dengan jadwal yang begitu padat, tetap ada ilmu yang beliau ajarkan kepada umat muslih. Mereka itulah aimah muslihun, para imam yang membenahi umatnya rahmatullahi alaih dan banyak yang seperti beliau dari para ulama ahlus sunnah Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah kalau melihat apa yang Rasul sebutkan an-nuzza' minal qabail mereka ini al-ghuraba sedikit dari kabilah suku-suku yang ada di setiap sukunya satu dua orang karena memang resiko besar yang harus mereka hadapi ketika ketahuan mereka iman dan taat kepada Rasulullah ya siap-siap sukunya akan siksa dia, akan ganggu, akan mencela dan menyakiti. Itu yang Quraisy lakukan, itu yang suku-suku lain lakukan kepada orang sukunya yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia ingin lari menyelamatkan agamanya dan imannya. Makanya dalam riwayat Abdullah bin Umar pula diriwayatkan marfu sampai ke Rasulullah juga diriwayatkan mauquf sampai Ibnu Umar. <clears throat> Ketika beliau ditanya Manil ghuraba <clears throat> Siapa itu orang yang asing? Beliau katakan al-farrarun bidinihim Yab'athuhumullah ma'a Isa bin Maryam alaihi salam. Mereka itu orang yang lari menyelamatkan agamanya. Sampai di akhir zaman mereka bersama Isa alaihi salam lari agar agamanya tidak difitnah oleh kaumnya karena mereka dipaksa untuk meninggalkan apa yang dia yakini. Dipaksa dikondisikan untuk bagaimana dia jangan aneh-aneh di masyarakatnya untuk mengikuti apa yang menjadi tradisi dan kebiasaan umatnya. Ferrorun, mereka lari menyelamatkan agamanya. Ini sifat-sifat mereka yang tersebutkan di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya fitnah terus bertambah silih berganti syaitan selalu menipu daya kepada Bani Adam menipu daya kepada ahlul iman untuk menyeret mereka kepada godaan syahwat maupun godaan syubuhat Fitnah terus silih berganti menimpa dan datang. Makanya dalam hadis Hudzaifah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'udan al-hadith fitnah itu dilekatkan, dihadapkan pada hati sehelai demi sehelai satu demi satu sampai menumpuk banyak. Lalu Rasul katakan kolbu yang menyenangi fitnah itu, kolbu yang asik dengannya, berjalan di belakang fitnah itu menjadi hitam kelam fa ayyuma qalbin ushribaha nukita fihi nuktatan sauda sehingga ternodai satu titik hitam pada kolbunya nanti dia begitu lagi ternodai lagi sampai kolbu itu hitam kelam billah penserupaan ini balir, sungguh dalam. Rasul perumpamakan seperti anyaman-anyaman tikar. Orang anyaman tikar kan sehelai demi sehelai. Ya. Dari batangnya padi itu ya biasanya orang kampung. Sehelai, sehelai di anyam begini. Nah, begitu tikar itu sudah semakin jadi, semakin lebar, kan dia akan menutupi menutupi yang di bawahnya artinya kamu taruh di meja meja nggak akan kelihatan tertutupi oleh lebarnya tikar Rasul memakan fitnah seperti itu sehelai demi sehelai begitu banyak dan sering akhirnya menutupi kolbu nggak kelihatan sudah nggak bisa lagi membedakan mana yang hak, mana yang batin, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Dan itu sebabnya salah satu dari dua. Yang pertama karena adamul ilm. Karena tidak ada ilmu. Sehingga buta nggak bisa ngelihat. nggak tahu ilmu, jauh dari ilmu. Maka kemudian mudah untuk terseret oleh gelombang fitnah. Ilmu nggak ada atau kemudian ilmu itu ada tetapi sedikit tidak mencukupi, tidak bisa menghilangkan dahagamu. Kamu ibarat orang dahaga, aus. Ada air, tapi ya Allah sedikit. Tinggal ya Allah berapa? 10 mili atau 5 mili. Kamu telan gini, ya Allah kayak nggak ada rasanya. sia-sia. Dengan itu mudah fitnah itu menutupi kolbu. Mudah orang terombang ambingkan ke sana kemari dibuat mainan oleh syaitan dari jin dan manusia. bagaimana tidak jarang ilmunya, bagaimana tidak minim atau bahkan bagaimana tidak tidak menjadi orang yang bagaimana dia tidak menjadi orang yang nggak ada ilmunya nggak ada ilmunya atau ada tapi sedikit lawang ngajinya Senin Kamis Allah Allah nunggu kalau ada dauro baru muncul datang. Kesinambungan dan ketiap harinya tidak ada keseriusan terhadap ilmu. Dengan alasan-alasan yang tidak pantas bagi seorang mukmin apalagi ahlu sunnah apa jauh jauh Ya sahabat Rasul kita bukan dari satu kota ke kota lain, negeri satu ke negeri lain. Dan di zaman mereka nggak ada Suzuki, Honda Revo, mobil ini itu nggak ada. Yang kaya saja bisa punya kuda onta. Kalau enggak, ya pakai Mercy mereka, Mercy Kill Sekel ini yang dipakai sudah. Jalan dari Mesir ke Syam, ke Baghdad, ke Mekah. Kaki ini yang dipakai. Gak jarang dari mereka seperti Imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah kencing darah Nah, kamu bayangkan panas, ini kita ongkep ya panas sekali di sini. Paling ini berapa derajat? 29 kah 30? Taruh 32, 33. Nah, di Arab sana. Di terik matahari di luar sana bisa 60 derajat, 55 sampai 60. Mereka harus jalan. untuk tanya, mengejar satu hadis. Karena mereka yakin dan mereka sadar betul ini yang akan menyelamatkan mereka dari tipuan syaitan, dari godaan. Ini yang membenahi diri mereka untuk pula menjadi modal mereka membenahi umatnya. Ilmu. kamu menyirami, memberi minum orang dalam keadaan dahaga. Besar fadilahnya ilmu. Kita masih masih hangat di di ingatan kita bagaimana seorang wanita penzina ketika melihat seekor anjing kehausan dia. Luar biasa kehausannya. Sehingga menjulur-julurkan lidahnya. Karena nggak kuat. Tanah basah. Sisa-sisa basah yang cipratan dari sumur. Dia jilat-jilati. Gak kuat sudah anjing ini. Dehidrasi dia. Iba perempuan ini gak tega, kasihan. Turun dia ke sumur itu. Dia ambilkan airnya. Dikasih minum ke anjing ini. Anjing binatang. Karena perbuatannya dia masuk surga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'ruf hadis. Bayangkan kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah yang kamu pelajari ilmu umatmu dalam keadaan kehausan luar biasa terhadap ilmu syariat. Mereka itu haus tauhid. Mereka itu haus sunnah. Haus syariat. Nggak paham jauh. Kehausan yang luar biasa. Kamu yang berikan minum. Kamu ajarkan tauhid. Kamu ajarkan sunnah. Kamu ajarkan syariat, hukum halal, haram pada mereka. Tidak bisa dibandingkan pahalamu dengan wanita tadi. Itu hanya karena anjing saja surga. Hanya air yang dia kasih minum. Bayangkan ini minuman yang kamu berikan, minuman tauhid. Sunnah. Kepada orang umatmu yang dalam keadaan haus luar biasa. Karena jauh. Tidak mengerti apa itu tauhid wala sunnah wala syariah. Lah bagaimana kamu bisa mendapatkan keutamaan itu? Memberi minum umatmu minuman tauhid was sunnah sementara ilmu jauh darimu. Sementara kamu jauh dari ilmu itu. Faqidus syai'i la yu'tih Orang yang kehilangan sesuatu nggak akan bisa diharap memberi sesuatu itu kamu nggak punya. Bagaimana diharapkan memberi? Acu dan cuek dengan ilmu yang diajarkan. Nggak ada kepeduliannya. Padahal ilmu nggak akan luput manfaat dan kebaikan yang kamu dapati. Di Bukhari, ketika tiga orang sedang jalan, mendapati majelis Rasul SAW. Alhasil setelah majelis selesai, Rasul sampaikan kepada sahabatnya, Ala unabi'ukum bi khabari thalathah. Aku mau aku kabarkan pada kalian beritanya tiga orang tadi. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu kami mau ya Rasulullah kata sahabat. Adapun yang pertama fa'awa ilal majlis fa'awallahu ilaih. Yang pertama mendekat ke majlis maka Allah pun mendekat kepadanya Allah melindungi dia, Allah memberikan taufik kepadanya. Yang dimaksud orang yang pertama dari tiga ini, begitu melihat ada majelis, majelis ilmu diajarkan, datang dia, lalu melihat di depan ada tempat kosong, dia mendekat ke yang menyampaikan ilmu Rasulullah. SAW. Maka Allah pun melindungi dia, menaungi dia, memberi rahmatnya. Satu. Wa amathani fastahya. Fastahya Yang kedua malu. Maka Allah pun malu kepadanya. Kaif malu? Ada dua maknanya. Yang pertama dia malu untuk melakukan seperti saudaranya yang pertama tadi untuk maju ke depan, datang belakangan tiba-tiba maju. Dia malu. nggak enak duduk di belakang sana. Dia malu maka Allah pun malu kepadanya. Atau makna yang kedua, dia malu untuk meninggalkan majelis. Malu ada ilmu diajarkan kok saya tinggal. Malu ada ilmu diajarkan kok nggak datang, lewat begitu saja. Malu dia, nggak mau dia, makanya dia duduk dengarkan. Maka Allah pun malu kepadanya. Masih dapat kebaikan. Wa amma thalith fa'arad fa'arada fa'aradallahu an. Adapun yang ketiga berpaling dia dia tinggalkan Shh, lewat maka Allah pun berpaling darinya pertanyakan kepada diri kita masing-masing kita termasuk orang yang mana dari tiga ini mendekat semangat antusias terhadap ilmu majelis ilmu ataukah malu paling tidaknya malu haya ada majelis ilmu ada ilmu diajarkan ilmu tauhid ilmu akhlak ilmu fikih ilmu ini kok saya nggak datang padahal nggak ada udur nggak sakit nggak apa ngapain terus ya Allah alam tahu kang di rumahnya entah apa yang dia lakukan sudah malu maka datanglah malu nggak enak ada majelis ilmu diajarkan masa iya kemudian aku nggak datang ataukah wal orang ketiga berpaling dia tinggalkan sudah biar ada majelis ilmu di situ diajarkan ilmu di situ ilmu itu dengan majelisnya ke barat, dia ke timur. Berpaling sama sekali dia. Nggak mau dia datang. Dan tidak malu juga dia. Apalagi diharapkan untuk semangat seperti orang yang pertama. Instrupeksilah kepada diri golongan yang mana masing-masing. Orang tidak lebih dari tiga ini. Semangat, malu, atau berpaling. Kalau keempat mungkin yang tidak tidak satu, tidak dua, tentu tiga, tidak pula ketiga, tetapi odur baginya memang saat itu dia sedang sakit, wa illa apa? Nah kalau ini nggak ada, udur nggak ada padamu, kamu sehat wal afiyah, kemampuan ada. Kalau saja kamu mau, tinggal tancap gas motor kamu, roeng 5 menit, 10 menit nyampe. Apa yang menghalangi kamu nggak datang? Ilmu diajarkan. Penghalang apa yang menghalangi kamu? Ya tanyakan pada diri kamu sendiri, apa? Kalau golongan pertama jelas tidak sudah semangat nggak ada sudah. Kamu antara golongan kedua atau masuk golongan ketiga. Tinggal itu malu. Ternyata nggak malu. Ada majelis ilmu, dia nggak datang nggak mau memakmurkan majelis-majelis ilmu. Wallahiyadzubillah golongan ketiga berpaling Allah berpaling darinya. Nggak akan ada baiknya orang yang jauh dari ilmu Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Kalau kita memperhatikan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya memang itu meninggalkan dampak di tengah-tengah umat atau masyarakat Kata Syekhul Islam rahimahullah Ahlus sunnah baina ahlil islam ke ahlil islam baina sairil milal Ahlus sunnah di tengah-tengah ahlul islam muslimin yang mengaku diri mereka muslim itu sama seperti muslim itu sendiri di tengah agama-agama yang lainnya sebagaimana muslim di tengah umat beragama yang lain sedikit dan dianggap aneh maka ahlu sunnah terlebih-lebih lagi bahkan di antara kaum muslimin itu sendiri apalagi ketika kita melihat apa yang Rasulullah SAW ingatkan kepada umatnya terkait orang yang selalu saja memusuhi dan menentang dakwah al-haq akan kita sadari semakin sulit dan semakin berat dan semakin asingnya as-sunnah itu sendiri yang insya itu akan kita telah duhur kita persiapan untuk sholat Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin